الحمد لله الحمد لله الكريم المنان المفيد نعمه لعباده في شهر شعبان ليتشعب منهم الخيرات والإحسان ذلك من علامة قبول أعمالهم في رجب غابر في أنقريب الزمان الموجب من الله للعفو والمغفرة والرضوان أحمده سبحانه وتعالى حمد معترف بالتقصير عن حق شكره وأسأل التوفيق للقيام بأوامره وانتهاء النهيه وأستزيده من حسن تأييده وتسديده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستكين لربوبيته خاضع راغب في معروفه طامع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بنور ساطع وحق قاطع إلى قريب وشاسع حتى استقام الناس على أوضح الشرائع اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد كل تقي إلى أمر ربه سامئ طائع وعلى آله السموس الطوالع وأصحابه النجوم اللوامع صلاة وسلاما تجود بركتهما علينا جود الغيوس المرابع عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى يوجب كريم المآب جزيل الثواب واستكيلوا رحمكم الله في هذا الشهر من أسراتكم واستغفروه لسيئاتكم واسألوه أن يوفر من بركته أقسامكم وأن يطهر بها قلوبكم وأجسادكم وأن أمة برأفته ولطفه أهلكم وأولادكم ويجريكم على أجمل عاداته فإن المجيب إليه سالم والمتخلف عنه نادم Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan hidup pada kita Sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan keindahan bulan Sa'ban ini Allah bertujuan dan ingin melihat betapa akan berkembangnya terhadap manusia yang telah diberi nikmat itu akan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang timbul darinya. Hal itu faya ma'saral muslimina rahimakumullah sebagai bukti atas diterimanya amalan-amalan kita di bulan Rajab yang telah silam dan sekaligus menunjukkan akan subur dan tumbuhnya iman kita karena terawat dengan berbagai amalan-amalan baik yang kita mentauladani ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Muslim dalam kitabnya Sahihul Muslim berkata, al-imanu yazidu wa yankus yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah iman itu kadangkala bertambah kadangkala mengkerucut yazidu bit ta'ati iman itu agar bertambah subur karena dirawat dengan ketaatan dan manakala kita berbuat maksiat maka iman kita akan redup Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Dari iman yang kuat dan bertumbuh subur itulah akan timbul satu tutur kata dari seorang insan yang indah. Perilaku yang sopan yang menyejukkan dan melahirkan kedamaian di seluruh Nusantara dan berbagai bersada bumi ini. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah Hal itulah yang merupakan inti ajaran agama Islam. Dan hal itulah yang menjadikan kita disegani oleh musuh-musuh kita dan disenangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Al Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya juz 3 halaman 68 Bahwasanya jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Maddinu ya Rasulullah qala husnul khuluq Ada seorang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia bertanya apakah inti ajaran agama Islam itu wahai Rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ialah membentuk pribadi yang mempunyai etika sopan santun yang tinggi. Imam Bukhari dan Imam Muslim beriwayatkan bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum wa ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian yang paling membanggakan dan menyenangkan serta meridhokan terhadap aku ialah mereka yang mempunyai perilaku yang baik sopan santun yang tinggi menghargai sesama umat manusia faya ma'saral muslimina rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin yang artinya janganlah kalian merasa hina rendah hati tertinggal dan menjadi orang-orang pinggiran dan janganlah kalian merasa hina, merasa menyesal, padahal kalian itu adalah umat-umat yang unggul, yang disegani oleh musuh-musuh kita, manakala kalian betul-betul melaksanakan keimanan itu. Al-Imam ash dalam tafsirnya mengatakan, wa min sartil imani ittiba'u amril ladzi la yantiku 'anil hawa di antara beberapa syarat kesempurnaan iman itu manakala kehidupan kita kita isi dengan mengikuti ajaran-ajaran orang yang tidak pernah berkata dan berbuat kecuali semuanya atas komando dari Allah Subhanahu wa taala Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Imam Asy'arawi melanjutkan laqad tabatat tilkal qadiyatu hinama kuntum tu'minuna intasartum intisaran ra'i'a walakinnakum hinama khalaftum talahlahal imanu fi kulubikum wasara sara lakum ma sara yang artinya telah menjadi keputusan bahwasannya kapan saja kalian itu beriman mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian akan mendapatkan pertolongan yang gemilang dari Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh kita tidak akan berani menghina dan mencaci maki kepada kita. Tetapi manakala kita meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan terjadi kegoncangan iman kalian. Maka yang kita rasakan adalah dewasa ini. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang tersebut di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya ukuran kemuliaan seseorang bahkan kejayaan Islam itu ditentukan pada keimanan seseorang. Faya maksaral muslimina rahimakumullah. Namun kenyataan yang kita alami di wsa ini yang menjadi ukuran dalam hal kesehari-harian kita. Apakah itu kemuliaan dan lain sebagainya? Ialah kita ukur dengan materinya. Maka akibatnya ialah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida adzamat ummati ad-dunya wa fi riwayatin ad-darahima wad-dananira nuzi'at minha haibatul Islam yang artinya kapan umatku sudah mengagung-agungkan dunia dalam riwayat lain harta dan kekayaannya yang artinya orang itu menganggap agung orang itu menganggap sukses seseorang manakala ia banyak hartanya dan dapat mengumpulkan sejumlah dunia Apabila yang terjadi dalam umatku yang demikian ini, maka akan sirnalah kehebatan Islam itu lantaran ulah dari umatku sendiri. Faya ma'saral muslimina rahimahullah. Marilah kita berusaha merawat iman kita dan memperbanyak amal soleh serta mentaladani ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang-orang yang kuat, yang militan serta melahirkan generasi-generasi yang dapat kita banggakan dan diridhoi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berusaha menjadi orang tua yang bijak yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Allah bercerita kehidupan seorang tua yang bijak yaitu Luqman alaihi radhiyallahu an. Bagaimana ia berkomunikasi dengan anaknya? Bagaimana ia cara menasehati anaknya? Allah berfirman, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim dan renungkan contohlah perkataan Luqman terhadap anaknya ketika ia menasihati anaknya wahai anakku tumpuan hatiku harapan masa depanku kapanpun kalian hidup Dimanapun kalian hidup, jangan sampai kalian menyekutukan Allah. Kehebatan yang kalian temui janganlah dibandingkan dengan kehebatan Allah. Sehingga mendorong kalian untuk meninggalkan bahkan meremehkan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah anakku, inna syirka ladulmun adib perbuatan syirik itu adalah merupakan perbuatan dolim yang amat terbesar. Ya bunaya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil mungkar, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, tumpuan hatiku, dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan hidupmu, tolong aku titipkan padamu, kerjakan sholat, jangan kau sia-siakan. Wahai anakku, wujudkan, wujudkan ke, kebaikan, dan sebarkanlah kebaikan, serta cegahlah kemaksiatan dan kemungkaran. Wahai anakku, dalam mengerjakan tiga hal itu, bersabarlah apapun yang menimpa kepada kamu karena mendirikan sholat amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tujuan kalian ditujukan oleh Allah itulah merupakan perjuangan hidup faya ma'saral muslimina rahimakumullah bila kita sebagai orang tua mengabaikan ajakan dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ini maka generasi yang akan kita lihat nantinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala faqalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us sahawat fasawfa yalqauna ghayya yang artinya maka akan mengganti mereka setelah kematian mereka generasi-generasi yang hidupnya menyepelekan salat meremehkan ajaran-ajaran salat. Kehidupan mereka selalu diliputi mencari kesenangan dan mengikuti hawa nafsu. Maka cepat atau lambat mereka akan tersesat dan digiring ke neraka. Wal billah. Semoga para ya maksaral muslimin rahimakumullah kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing keluarga kita pada jalan yang dirintis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat barokah amalia kita, dijadikan orang-orang yang soleh yang dapat menyayungkan tinggi nama tinggi orang tuanya.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 والوباء والزلازل والمحن وسائر أنواع البلاء عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عامة واكتب اللهم لنا أهلنا وأولادنا وأهل كترنا السلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار تقبل منا يا رب محد جودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر